بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لله para bapak dan para ibu para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmatnya kepada kita yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya sehingga Allah hanya menginginkan kita untuk bisa selalu mensyukuri nikmat dan menyadari tentang segala kekurangan kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga menggabungkan antara bagaimana kita memaksimalkan mentaati kepada Allah dan memperbanyak istighfar serta taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini marilah kita mengambil faedah dari sebuah ayat yang insya Allah telah sering sekali disampaikan kepada kita semuanya akan tapi mudah-mudahan Allah memberikan faidah kepada kita dengan ayat yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang kita maksud yaitu ayat dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi الله لا يحب المفسدين Carilah kampung akhirat yang telah disediakan Allah kepada Anda kepada kalian dengan apa yang telah Allah berikan kepada Anda. Dan jangan lupakan bagian Anda di dunia dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian dan jangan membuat kerusakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang membuat kerusakan para bapak dan para ibu para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ayat ini ada empat pelajaran penting yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, perintah untuk kita selalu mencari kampung akhirat. Yang kedua, jangan melupakan bagian Anda di dunia ini. Yang ketiga, hendaklah kita menjadi orang-orang yang berbuat ihsan. Yang keempat, Janganlah kita menjadi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Inilah di antara kandungan ayat yang ada dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Teman sekalian, para jamaah yang rahmati Allah, pelajaran yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu berorientasi akhirat dalam kita menjalani kehidupan sekarang ini. Tentu secara ringkas, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar dan mengarahkan kita agar kita berorientasi akhirat? Allah dat yang Maha Penyayang Allah dat yang ingin seandainya kita mendapatkan keutamaan kebaikan yang sebanyak-banyaknya Allah dat yang mengerti, yang mengerti tentang segala-galanya tentang kehidupan para hambanya dan Allah mengarahkan dan memilihkan kepada kita yang terbaik untuk kita dan diantara arahan Allah yang terbaik adalah agar kita betul-betul membangun orientasi kehidupan kita agar selalu berorientasi akhirat dengan cara bagaimana dengan cara menjadikan semua pemberian Allah dalam rangka untuk mencari kampung akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat. Carilah oleh Anda dengan apa yang Allah berikan kepada Anda carilah kampung akhirat. Ini yang pertama. Kenapa? Di antara jawabannya dan ini jawaban yang global Allah Subhanahu telah katakan Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah kampung yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui. Dan kampung ini kata Allah segala-galanya khairun wa abqa. Segala-galanya lebih baik dan lebih kekal Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita dihadapkan kepada dua pilihan. Yang satu jauh lebih baik dan jauh bahkan lebih kekal. Yang satunya akan sirna atau kita dihadapkan dengan dua pilihan satu perusahaan yang memberikan gaji sebulannya umpamanya 2 juta dan yang satu lagi perusahaan memberikan gaji satu bulannya 50 juta. Pilih yang mana kira-kira? Tentunya semuanya pun tahu. Hanya pilihan ini membutuhkan keyakinan dan membutuhkan ini sesuatu yang menancap di dalam hati. Yaitu membutuhkan keimanan yang betul-betul menjadi dasar kita untuk membangun kehidupan yang berorientasi akhirat. Karena akhirat dikatakan akhirat artinya yang diakhirkan, masih nanti. Dan dunia dikatakan dunia karena dekatnya dengan mata kita. Sehingga dunia semuanya serba kes, serba kontan. Tetapi akhirat adalah tertunda dan masih nanti. Tapi justru inilah yang akan membedakan antara mukmin dan kafir. Coba seandainya ada pengumuman dari takmir setiap orang yang datang sholat subuh ke masjid ini pulang dia membawa satu Avanza. Ada nggak yang kira-kira datang? Walu kemerutuk kata orang so. kemerutuk orang akan berbondong-bondong datang ke masjid ini. Tetapi kalau Nabi telah katakan pada kita walaupun telah katakan pada kita Ra'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Apa artinya? Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat fajar. Dan tentu dua rakaat subuhnya lebih baik lagi. Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia itu isinya ya durian, ya dunia, mobil yang bagus ya dunia, kemudian rumah mewah megah ya dunia. Walaupun Nabi telah katakan demikian, sedikit orang yang tertarik. Kenapa? Eh, raketok moto. Raketak moto. Sehingga kata Ibnu Qayyim Terkadang orang dia milih satu biji sapi. Kalau kita kuaci, tahu nggak kuaci? Kuaci walaupun satu biji kuaci itu lebih dia pilih dibandingkan dengan batangan emas tapi tertunda. Kuacinya cash. Inilah kebanyakan yang ada pada manusia. Waktu bila rahimani rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membelikan kepada kita untuk orientasi kampung akhirat dan ini yang akan terbaik bagi kehidupan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggambarkan tentang orang yang berorientasi tentang kehidupan akhirat. Bagaimana mereka ini? Mangkana til akhiratu hammahu Ja'alallahu ghinahu baina ainaih wa ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a samlah wa atati dunia wahya rahima barang siapa yang akhirat menjadi orientasi kehidupannya satu Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya yang kedua Allah akan kumpulkan urusannya yang ketiga Allah terkadang akan datangkan dunia dan dunia dalam keadaan bersimpuh tidak bisa apa-apa. Orang yang orientasi kehidupannya akhirat, satu hatinya dia akan merasa kaya. Apa itu kaya, kawan? Orang yang kaya itu bagaimana? Orang bagaimana? Orang yang mereka serba kecukupan, tidak kekurangan, dan asalnya tidak lagi membutuhkan yang lainnya. Tetapi Nabi katakan sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini hakikat kaya adalah kayanya hati. Artinya orang betul-betul merasa kaya itu diawali dengan orang yang memang betul-betul hatinya merasa kaya. Laisal ghina biqasratil arab walakinal ghina ghina nafas yang namanya orang kaya itu bukan orang yang banyak perabotnya, banyak pernak-pernik tentang kehidupan dunianya. Akan tapi yang namanya orang kaya adalah orang yang hatinya kaya. Bagus sekali ya, ada enggak? orangnya sudah kaya, suki blegedu, masya Allah, neng dermisan, tahu dermisan enggak? Dermis tahu enggak? Hah? Iya, suka ngatungan. Itu pintarnya itu ngatung tok. Tapi kalau soal memberi itu nggak pernah. Sehingga adanya kurang terus. Sesungguhnya orang seperti ini hatinya betul-betul fakir. Orang yang miskin. Maka orang yang kaya adalah orang yang betul-betul hatinya kaya. Dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa telah cukup dengan pemberian Allah sehingga dia tidak rakus apalagi menghinakan diri dengan cara dia meminta-minta kepada orang lain. Sungguh hanya orang-orang yang mereka berorientasi kehidupan akhirat yang dia merasa kaya dia akan menjadi orang yang dermawan dengan apa yang dia punya. Dia akan menahan diri dari apa yang dia merasa kekurangan darinya. Karena meminta-minta itu menjatuhkan harga dirinya. Satu di antara pekerjaan yang paling di antara pekerjaan yang dan Nabi celah adalah pekerjaan suka minta-minta. Kalau orang bila orang bilang Orang yang suka minta-minta itu rai gedek. Tahu nggak? Tahu rai gedek? Apa Pak Farid rai gedek? Rai gedek, randuwe rai. Maka balasan Allah kelak di akhirat seperti itu. Dia akan datang kepada Allah dalam keadaan mukanya itu complong-complong dari daging sehingga kayak dia nggak punya muka. Ini pekerjaan yang sangat buruk meminta-minta sampai Nabi pernah membaiat kepada para sahabat supaya mereka tidak suka minta-minta sehingga di antara mereka dan cemetinya jatuh dan dia tidak mau minta tolong orang lain dia ambil sendiri karena sungguhnya itulah izahnya seorang muslim dengan cara dia tidak suka dermis dan minta-minta kata Nabi kita syarful mu'min Qiyamul Lail. Kemuliaan seorang muslim itu dengan dia menegakkan Qiyamul Lail. Karena dia berarti membangun hubungan yang khusus antara dia dengan Allah di saat manusia terlelap tidur. Wa isu dan izahnya seorang muslim dengan cara yaitu istighna'uhu anin nas dia merasa tidak membutuhkan orang lain. Ini tidak merendahkan diri dengan meminta-minta kepada orang, lain. Inilah yang diajarkan Nabi kita agar menjadi jiwa yang total memiliki kemuliaan berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah. Dia membangun hubungan yang kuat di antaranya dengan dia suka qiyamul lail yang menunjukkan hubungan dia dengan Allah kuat dan dia orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah dan tidak menghinakan diri di hadapan manusia yaitu dengan cara tidak meminta-minta kepada mereka. Bapak sekalian, adapun ahlu dunia kata Nabi, wa man kanat wa man kanat dunia hammahu ja'ala fakrohu baina aini. barang siapa yang dunia itu menjadi orientasi kehidupan dia maka sungguh kefakiran itu akan selalu ada di depan kedua kelopak matanya dia rumah sani melarat terus sehingga tidak pernah merasa kecukupan dan ini perwatakan manusia apabila dia tidak mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, Laukana libni Adam wadian min malin lapta salisan atau kama Apabila anak Adam itu dia memiliki dua lembah harta, dia pasti kata Nabi, pasti mencari yang ketiga. Kecuali orang yang hatinya telah dirahmati oleh Allah Swt. Dan orang seperti ini Kata Nabi, walayam lau jawfa bini Adam illa turab. Dan tidak akan memenuhi rongga perutnya anak Adam kecuali tanah. Kalau belum dia jedot, kata orang jedot perutnya dengan tanah, itu belum merasa cukup tentang dunia yang dia cari kalau belum belesak ke kubur itu masih kemauannya masya Allah Kadang-kadang nyun ngapunten minta maaf. Sudah bau tanah. Sudah bau tanah. Tahu? Sudah bau tanah. Kata orang Jawa tinggal jungkel ke kuburan Itu Masya Allah masih ngengen Bangun hotel tingkat 10 untuk menambah masukan tentang apa yang dia inginkan tentang kehidupan dunia. Sehingga umurnya tambah tua tapi hatinya tambah muda. Jadi panjang angan-angannya itu Masya Allah. Dan itu adalah gambaran umum manusia. Nabi pernah menggambarkan tentang antara kematian dengan angan-angan manusia. Seandainya kematian itu garis meja ini, itu ngengennya itu brojol sampai sana. Sehingga ngengennya belum cukup, belum tiap belum sampai kempul, sudah kedaluan ini datangnya kematian. Ini bagi orang yang mereka ya ini tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang yang Allah berikan taufik maka seluruh kehidupannya itu dia jadikan untuk mengumpulkan bekal di kampung akhirat kelak. Maka ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mukmin aqyas?" Ya Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang cerdas? Ketika Nabi ditanya ayul mukmin abdal, ya Nabi orang mukmin yang paling utama yang bagaimana? Ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang akhlaknya paling bagus. Karena ada orang mukmin yang mereka karena imannya rusak, akhlaknya brengsek. Tapi ada orang mukmin yang masya Allah imannya sempurna dan akhlaknya sempurna. Ayul mukmin akias ya Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang cerdas. Aksaruhum lillahi aktsaruhum lil aktsaruhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lil istijadi ba'dal maut Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang mereka banyak mengingat kematian dan orang yang mereka selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematiannya. Karena kenapa dikatakan dia cerdas? Karena sungguh seluruh hakikat kehidupan yang dia inginkan itu ada kepada kehidupan ba'dal mama. Ba'dal mama. Kehidupan setelah kematiannya. Sekarang ikhwan, nanti ketika menggambarkan tentang kehidupan dunia, Orang sebanyak apapun mencari kehidupan dunia, itu menikmatinya itu sangat minim, sangat sedikit. Nabi katakan begini. Ketika membaca ayat al hakumutakasu Bermegah-megahan tentang dunia Berbanyak-banyak tentang dunia Telah membuat manusia lalai Hatta zurtumul maqabir Hingga mereka masuk ke liang kubur Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Ya ibnu Adam, maluka illa min salas. Wai anak Adam, harta anda itu tidak lain kecuali tiga. Yang pertama ma'akalta fa'afnaita Apa yang anda makan kemudian Hilang Punah menjadi yang terjadi. Yang kedua, wa malabista Apa yang Anda pakai lalu usang. Yang ketiga, wamata sodakta faafkoita dan apa yang Anda sodakokan itu yang akan kekal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahmati Allah. Mari sedikit kita merenung hadis ini yang betul-betul milik kita yang kita nikmati satu yang kita makan dua apa tadi kawan yang kita pakai yang ketiga yang kita sodakohkan kalau kita tidak bersodakoh artinya berarti kita hanya menikmati yang dua ini yang kita makan yang kita pakai yang kita makan ya apapun yang masuk ke perut kita belang belang belang belang semuanya masuk di blender di sini itu yang kita nikmati yang kita pakai ya baju, ya rumah, mobil, perabot, apa yang bisa kita pakai. Sekarang antum kerja dari pagi sampai sore. Belum lagi nanti tambah kadang-kadang lembur. Itu semuanya dalam rangka untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan bisa membeli segala-galanya apa yang bisa antum inginkan. Baik, ingin menikmati semua yang berkaitan dengan dunia Antum uangnya banyak Miliaran kadang sampai triliunan Seandainya antum ingin makan Umpamanya saat Bali ini semua kuliner yang paling hot Itu antum pesen semuanya Paling top itu antum pesen Sampai bisa dijembreng saat lapangan itu kebuat semuanya Sudah apa yang antum inginkan semuanya dipesan semuanya Ketika sudah kita Makanan kita lihat semuanya seambrah-ambrah makanan semuanya itu masya Allah. Terus coba berapa yang bisa kita masukkan ke perut kita. Antum mau sanggup berapa piring atau berapa ceting? Antum masukkan belang belang belang belang belang belang belang belang. Itu kalau orang waras, sehat walafiat, tidak ada penyakit apapun, Mungkin lima piring itu sudah wetengi beteteng, Apalagi antum paksa lagi sampai Sundul sini. Wow. Tunggu ambulan diantarkan ke rumah sakit. Tinggal menanggung sakitnya apa antum masukkan. Kalau diteruskan terus bisa mati. Ikhwati billah. Satu, yang Anda makan. Apalagi kalau antum punya nyimpen putih suki penyakit asam urat, ancaman stroke, darah tinggi, duren itu pengen diuntal kabeh. Oh, lagi pirang cemplong pirang cemplong duren. Udah kemut-kemut sudah. Itu kalau kita nyimpan penyakit, terkadang masya Allah ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Terakhir dia boleh hanya menikmati air putih, kemudian pecel. Padahal uangnya masya Allah miliaran. Betapa sangat sedikitnya yang dia nikmati satu, dua, yang dia pakai. Rumah kalau dia mau bisa beli rumah 10 rumah juga bisa. Setiap ada developer nawarkan perumahan, dia beli yang paling mewah. Oh, kafe komplit semuanya sudah. Sekarang dari 10 rumah itu setiap dia menikmati untuk tidur katakanlah berapa kamar yang dia tiduri kawan? Oh. Walaupun dia punya 100 kamar, maka yang dia tiduri hanya satu kamar. Itu pun juga tidak 24 jam. Mosok pengen dekem terus ning kono. Kan nggak mungkin. Hanya sebentar. Yang lainnya itu orang lain yang menikmati. Apakah itu orang asing atau orang nggak asing atau tukang kebun malahan kadang-kadang Ikhwati billah Sungguh kita sangat menikmati dunia sangat minim dan sangat sedikit Apabila kita sudah kerja keras mengumpulkan segala-galanya, kita kumpulkan sampai banyak, kita menikmatinya minim, hanya yang kita makan, kita pakai, kita nikmati hanya itu, lalu kita mati, oh alangkah ruginya. Harta yang seambrah-ambrah macam itu semuanya itu kita tinggal semuanya sudah bukan milik kita tapi miliknya ahli waris. Bukan milik kita lagi. Padahal waktu kita mencari harta rekoso atau kepena. Rekoso kadang masya Allah kalau di tempat-tempat seperti Jakarta orang kerja kadang dia berangkat sebelum subuh anaknya masih tidur kemudian dia pulang sudah malam jam 10 anaknya sudah tidur sehingga hanya ketemu anak terkadang hanya hari Sabtu dan Ahad itu pun kalau dia menyempatkan di rumah dan ketemu dengan mereka tapi itu betul-betul dia jalani tiap hari dia lakukan seperti itu bagian menikmati sungguh sangat sebentar dan sangat sedikit Apabila kita betul-betul tidak bisa menikmati sekian-sekian banyak yang kita miliki, sungguh itu sesungguhnya adalah kerugian bagi kita sendiri. Dunia adalah sangat kecil kita nikmati. Dan dunia, kata Nabi, ketika membandingkan dengan akhirat, maka dengarkan kata Nabi SAW, orang apabila telah masuk jannah, yunati munadin akan ada seorang penyeru yang menyampaikan, Ya ahlal jannah, annalakum, antasihu wala tasqamu abadan, annalakum, antahyau wala tamutu abadan annalakum antashibbu wala tahramu abadan annalakum antam antan amu wala tapasu abadan wa al jannah sekarang anda sehat yang tidak pernah sakit siapa di antara antum yang sehat dan tidak pernah sakit siapa yang tidak pernah sakit sepanjang umurnya sekarang ini sampai sekarang ini ada nggak Rata-rata kita sedikit sakitnya ringan atau sedang atau parah itu pernah kita mengalami sakit. Kalau anda pengen sakit, pengen sehat tanpa sakit, tempatnya di akhirat. Wa anna lakum antahyau tu abadan. Dan anda akan hidup dan tidak pernah mati wa anna lakum antashibu wa la tahramu abadan. Anda akan muda dan tidak pernah Anda tua. Wa anna lakum antan amu wa la tabasu abadan. Anda akan nikmat dan tidak pernah sengsara. Di dunia ini ikhwan, barang siapa yang dia sehat dia terancam sakit. Barang siapa yang dia hidup pasti terbayang-bayangi kematian Barang siapa yang dia muda pasti akan tua Barang siapa yang dia pengen nikmat Maka pasti akan mengalami sengsara Itu sebuah kepastian yang terjadi dalam kehidupan dunia Semua yang nikmat itu akan bersamanya kesengsaraan Contoh Antum makan yang nikmat-nikmat maka antum siap-siap untuk menderita di balik semua makanan yang nikmat tersebut. Apakah itu ancaman penyakit? Apakah itu ancaman berkaitan dengan apa yang akan antum tanggung? kelemon, kemudian nandon, jadi eh, jadi lemak dan sebagainya, terancam. Itu sudah pasti. Antum pengen suge, nikmat, bisa menikmati mobil, menikmati rumah yang ber AC, menikmati eh, yang indah, taman-taman yang indah, itu mesti rekoso. Dari waktu antum mengadakan harta untuk mengadakan rumah yang begitu, kemudian belum lagi nanti membuatnya juga butuh waktu, kemudian perawatannya, kemudian menikmatnya terkadang kemudian bosan. Coba antum, rumahnya bagus kayak surga, kebuak kabeh ono itu jelek mungkin sehari dua hari masya Allah menikmati so, masya Allah menikmati wis rong minggu telung minggu sebulan dua bulan setahun dua tahun melebu metu ngomah kui kui kui kui bosen bosen itu watak manusia demikian pula antum dapat istri cantik Mau gak mau pasti akan sengsara. Pertama istrinya gak mungkin cantik terus. Yang kedua istrinya pasti akan mati. Pasti akan sedih dan sengsara. Cepat atau lambat, sebentar atau lama. Demikian pula antum punya anak senang, masya Allah. Tapi masya Allah berapa lama senangnya punya anak? Ngerawatnya itu susah, kadang jengkelin, Kemudian Masya Allah untuk ngopeni anak itu membutuhkan biaya banyak Kemudian terkadang nikmatnya itu sebentar sedikit Semua yang di dunia ini Apa yang dirasa nikmat itu akan bersama sengsara Anda hidup terbayang-bayang mati Sehingga itu akan membayangi Anda menjadi susah Ojo-ojo para bangun tingkat 10 terus mati sehingga dia terbayang-bayangi mati. Dan Anda muda, betapapun parasnya Masya Allah, dia selalu bercermin, mengagumi dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya mengagumkan, tapi terbayang tua. Gak mungkin muda terus. Jamu opo ikhwan. Sing sendek ini nom tanpa tua. Walaupun dia berusaha untuk mengendalikan mudanya itu raiso tua, tetap umpamanya jasad luarnya itu nggak bisa tua jeruan itu loh nggak bisa ditipu ikhwan coba sekarang antum suruh milih suruh milih ya mau menikahi akhwat satu ini ahwat visnya itu face baby face visnya itu face umur 16 umur 16 Neng asli ini umur swidak siji. Kemudian dengan umur 23 tapi orisinil. Ah, pilih mana kira-kira? Orang nggak bisa ditipu. Ikhwati billah, Demikian Rasulullah gambarkan kalau antum pengen sehat tanpa sakit, muda tanpa tua, hidup tanpa mati, nikmat tanpa sengsara, itu tempatnya di jannah. Tempatnya di jannah. Maka Allah betul-betul arahkan kita untuk memilih kampung akhirat, memilih kampung akhirat. Dan agar kita betul-betul berlomba-lomba untuk untuk memilih kampung akhirat dan tidak ada buruknya ketika orang mereka betul-betul ya ini berlomba-lomba untuk mendapatkan kampung akhirat. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Kanu yusari'una fil khairat. Ayat ini semuanya menggambarkan para kita orang-orang yang mereka betul-betul menginginkan kampung akhirat itu mereka diperintahkan Allah berlomba-lomba mereka betul-betul memiliki semangat untuk menggapainya. Mereka jadikan semua orientasinya adalah untuk mendapatkannya kampung akhirat. Karena berlomba-lomba mendapatkan kampung akhirat itu tidak ada jeleknya. Tidak berefek negatif sama sekali. Karena berlomba-lomba menuju kampung akhirat itu artinya berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan orang yang terbaik dan orang yang paling bermanfaat dalam kehidupan seperti pada ayat-ayat berikutnya nanti insyaallah. Maka Allah katakan hendaknya kita betul-betul mencari selalu kampung akhirat dan berorientasi terus untuk selalu membangun kampung akhirat. Ikhwati billah, dan orang yang mereka menjadi kamu akhir kata Nabi wajah asamlah. Semua urusannya itu akan dikumpulkan Allah tidak ada yang sia-sia. Anda yang berorientasi kampung akhirat maka tidak ada tetesan keringat Anda yang sia-sia, tidak ada satu rupiah pun yang sia-sia, semua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala Bahkan Allah akan ganti dengan berlipat ganda. Innallaha kata eh, innallaha kata sayyi'at wal hasanat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan, kebaikan-kebaikan. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkara kebaikan dan keburukan. Faman hamma bil hasanati walam ya'malha kutiba hasanatun kamilatun barang siapa yang dia sudah memiliki niat baik walaupun kemudian belum terlaksana niat baiknya itu maka dengan sekedar niat baik akan Allah berikan satu kebaikan yang sempurna ini adalah min fadlillah ini termasuk dari keutamaan Allah. Wa man hamma biha dan barang siapa yang dia memiliki keinginan berbuat baik wa amilaha lalu dia beramal kebaikan yang dia niatkan itu maka Allah akan berikan kepadanya yaitu kebaikan asroh sepuluh kebaikan ila miati ila sabi miati yang baik sampai 700 kebaikan ila afin kathirah sampai kelipatan yang tidak terhingga sungguh ini perdagangan yang sangat menguntungkan bagi orang-orang mereka berorientasi akhirat sehingga pernah Osman bin Affan datang dengan ini seribuan onta dagangannya yang di atas onta ini adalah barang dagangan maka para tengkulak mereka telah siap untuk membeli barangnya Osman. Kata Osman, siapa yang mau membeli barang dagang saya dengan keuntungan 10 kali lipat? Tentu para tengkulak untuk membeli dagangan kulaan dengan memberikan keuntungan 10 kali lipat. Berarti berapa persen ya kawan? Memberikan keuntungan 10 kali lipat dari modal. Berapa persen berarti? 1000 persen. Siapa mau tangkulak yang mau membeli dagangan orang dengan memberikan keuntungan seribu persen, Apalagi sampai kemudian lipatan 700 sampai 1000 atau sampai lipatan Tertinggi tertinggal. Pedagang itu, pedagang dunia itu kalau grosiran terkadang untungnya berapa persen Pak Farid? <laughs> Wah, grosir 25 persen. Grosir itu paling-paling kadang 3% diculkan, kadang 5% diculkan itu grosir. Kalau ecer baru 15, kadang 20, kadang 25, kadang lebih tergantung. Ini Allah siap membeli barang dagangan Anda 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan tidak terhingga. Maka Allah katakan betul-betul ini perdagangan yang tidak pernah rugi Barang siapa yang dia berdagang dengan Allah Maka betul-betul dia akan puas dan tidak pernah merasa dirugikan dengan perdagangannya Dan Allah betul-betul menawar dagangan anda Dan menawarkan anda untuk bertransaksi kepada Allah Subhanahu SWT يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم Wahai orang yang beriman Wahai orang-orang yang hatinya telah ada orientasi kehidupan akhirat Mau gak aku tunjukkan kepada kalian Perdagangan yang akan total membuat anda untung mutlak yaitu dengan selamatnya Anda dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dagangan apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillahi. Ini perdagangan iman. Semua amaliah iman kita adalah perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kitaballahi wa anfaqu wa anfaqu mimma rasaknahum sirran wa alaniatan Inna innal ladzina kitab kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, orang-orang yang mereka menegakkan salat, orang-orang yang mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik dengan cara-cara dengan baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan maka mereka ini kata Allah yarjuna tijaratan lantabur mereka telah mengharapkan perdagangan yang tidak pernah ada kerugiannya dan hakikat kehidupan kita ikhwati kalau kita mukmin adalah kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala Apabila kita bukan mukmin, berdagang dengan syaitan. Demikian Nabi katakan, "Kullun nasi yahdu fabai'un nafsahu famutiquha au mubikuha." Setiap manusia berpagi-pagi dia keluar rumah dalam rangka untuk membeberkan menggelar barang dagangannya. Dan barang dagangannya itu adalah dirinya sendiri. Di antara orang yang mereka berdagang, ada orang yang mereka betul-betul untung besar, untung mutlak, sehingga dia terbebaskan dari kesengsaraan yang mengancamnya. Ada? Iya. Kita sholat dulu. Akhwati fillah, insyaallah ada salat kita lanjutkan bismillah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah sedikit kita melanjutkan apa yang kita sampaikan dalam rangka mengambil faidah ayat yang telah kita bacakan kita sedang menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yakhdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha setiap kalian dalam keadaan berpagi-pagi menjual barang dagangannya dia menjual dirinya di antara orang menjual dirinya ada yang mereka untung sehingga membebaskan dirinya dari segala kesengsaraan dan ada orang yang mereka menjual dirinya dan mereka rugi sehingga mereka membinasakan menenggelamkan diri dalam kebinasaan barang siapa yang dia berdagang dengan Allah maka dia akan untung dan barang siapa yang dia berdagang dengan syaitan maka dia akan betul-betul mengalami kerugian barang siapa yang dari sejak bangun tidurnya dia awali dengan mengingat Allah Kemudian dia beribadah kepada Allah Lalu dia tunikan kebiasaan hari-hariannya Dalam rangka juga niat untuk memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah Dia bergaul di tengah-tengah keluarganya Bergaul di tengah-tengah masyarakatnya Dia berbuat baik kepada mereka semuanya Waktunya dia salat-salat Waktunya dia zakat-zakat dan dia lakukan demikian terus-menerus dalam kehidupannya, maka sungguh dia telah berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berjual beli dengan Allah tidak ada yang sia-sia dalam kehidupannya. Tetesan keringat dia, rupiah yang dia keluarkan, kelelahan yang dia rasakan, maka sungguh tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Allah akan lipat gandakan kebaikan balasan Allah kepada orang tersebut. Maka sungguh sangat beruntung orang yang mereka berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi barang siapa yang dia melalui hari-harinya dengan kelalaian, dengan bermaksiat kepada Allah, dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dia tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dia tenggelam dalam kesyirikan, kekufuran atau kemunafikan atau penyimpangan agama atau berbagai macam kemaksiatan, maka sungguh dia telah berdagang dengan syaitan. Di dunia dia tidak akan pernah merasakan keuntungan kehidupan bahagia dalam dirinya dan puncaknya ada kesengsaraan ini ketika nanti mereka menjadi para penghuni jahanam dan kemudian mendengarkan khutbah iblis. Iblis akan berkhutbah di mimbar api, menyampaikan kepada para penduduk neraka yang dulu mereka mengikuti iblis. Apa kata iblis? Waqala syaitanu lama kudial amru. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata iblis Allah katakan dan syaitan yaitu iblis akan mengatakan dan dia kata Al-Imam Al-Hasan Basri Iblis dia berpidato di mimbar api Dan mengatakan Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Telah berjanji kepada kalian dengan janji-janji yang benar Dan sungguh saya juga telah berjanji kepada kalian Dan sungguh aku selisih semua janjiku Kemudian Wa makana li alaikum min sultanin illa an da'utukum. Dan sungguh saya tidak punya kekuasaan sedikit pun untuk menyesatkan kalian kecuali semata-mata hanya mengajak, semata-mata hanya menawarkan, membisikkan. Fastajabtum li lalu kalian ternyata mengikuti ajakan-ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum maka jangan kalian cara cerca diri saya, celalah diri diri kalian sendiri. wama ana wama kana li aliku wama ma ana bi musrikhikum wa antum bi musrikhiya. Saya sekarang tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian sebagaimana kalian tidak bisa menolong kami pada hari ini. Maka sungguh perkataan-perkataan iblis ini semakin membuat ahlun nar tenggelam larut dalam kesedihan penuh dengan kekecewaan mendengarkan apa yang diucapkan iblis yang dia di dunia telah siang dan malam selalu merayu manusia agar mereka kufur dan syirik kepada Allah agar mereka tenggelam dalam maksiat dengan janji-janji indahnya iblis akan tapi sekarang dia ingkari Bahkan sekarang dia pun berlepas diri dari perbuatannya. Ini kafartum, ini kafa, eh, ini kafartu bima asraktumuni. Saya ingkari terhadap semua kesyirikan kalian kepadaku. Para bapak dan para ibu yang rahmati Allah, sungguh menjadi pedagang akhirat adalah keuntungan yang besar wajah maasamlah Allah akan kumpulkan segala urusan dia urusan dia akan sangat teratur. Berbeda dengan orang-orang mereka tenggelam dalam syahwat dunia, wa syamlah. Allah akan cerai berikan urusan mereka. Tidak ada sedikit pun yang bermanfaat dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, apalagi kalau mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. Terkadang untuk ahlu du'ulu, untuk ahlul akhirah, orang yang berorientasi akhirat, Dunia terkadang datang kepada dia dalam keadaan dunia dia tidak bisa apa-apa. Dunia telah datang kepada Nabiullah Sulaiman. Tetapi dunia tunduk dan patuh kepada Nabiullah Sulaiman. Dunia telah datang kepada Abdurrahman bin Auf. Akan tapi dunia sama sekali tidak berkutik di hadapan orang seperti Abdurrahman bin Auf. Dunia telah datang kepada Osman bin Affan dan dunia tidak bisa apa-apa di hadapan Osman bin Affan. Adapun apabila malu apabila orang orientasinya dunia wala wala ta'ti dunia illa diralah. Apabila dunia datang kepada dia, justru dunia menjadi tuannya, dia yang menjadi budak-budaknya dunia, dan dunia pun tidak akan datang kepada dia kecuali sebatas yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. billah alangkah sangat sengsara dan nestapanya alu dunia. Dia mencari dunia dalam keadaan diperbudak oleh dunia, diperas tenaganya, diperas pikiran dia, habis Ibaratnya anduk diperes sampai sak garingi. Sampai sak garingnya. Diperes habis. Siang, malam, pagi, sore tenaganya habis-habisan. Dan biasanya alu dunia mencari dunia dalam keadaan zalim. Dia tidak peduli dengan kanan kirinya, Bahkan kalau perlu harus menumpahkan darah orang lain tidak peduli dan bahkan seandainya harus menjual agama tidak dia pedulikan. Dan itulah fitnahnya orang yang mereka maftun dengan dunia. Layak tiana al nasi samanun la yubalil mar'u bima akhata min malin. Amin halalin amin haram akan datang satu zaman manusia dalam mengumpulkan harta tanpa peduli apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keratusan manusia dengan dunia sungguh lebih berbahaya dibandingkan dengan serigala dua serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing, maka orang yang ambisi dengan dunia itu lebih berbahaya dibandingkan dengan itu. Madibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsata min khirsil mar'i alal mal wa syarafil dini. Dua serigala lapar bukan serigala kenyang, serigala lapar dilepas ke seekor kambing, bukan ke seratus kambing, maka ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang mereka betul-betul rakus dengan dunia, dengan harta, dan dia ambisi gila hormat dengan agama atau melalui eh, dengan melalui agama. Orang yang ambisi dengan harta dunia dan orang yang gila hormat Dua-duanya ini semuanya adalah bahaya. Ikhwati billah, orang yang mereka diperas untuk dunia, seandainya dia tidak mengumpulkan dengan cara yang haram, maka sungguh dia telah kehilangan waktu untuk keutamaan yang sangat banyak. Coba antum bayangkan, dia hanya nyengkruk, tahu nyengkruk? hanya nyengkruk duduk di tokonya terus dari melek semenjak dia bangun tidur moto melek sampai nanti malam gelap itu dia hanya duduk di tokonya nderui duit ngelusi duit terus ambisinya untuk mengumpulkan harta itu masya Allah akhirnya sholat jamaah ditinggal talabul ilmi ditinggal baca Quran gak sempat Dikir nggak sempat. Dikirnya itu hanya duit seketewu, satu sewu, duit satu sewu, satu sewu terus gitu. Masya Allah. Habis waktunya. Padahal dia juga nggak akan makan duit. Makanya sedikit menikmati hartanya itu. Tapi dia korbankan sekian banyak keutamaan. Seandainya dia mencari harta secukupnya, Kemudian di waktunya sholat salat waktunya puasa-puasa, zakat-zakat, dikir-dikir, mencari ilmu, mencari ilmu, baca Quran, baca Quran, maka sungguh dia telah meraih semuanya dalam kehidupan ini. Tapi ini tidak. Atau kalau tidak seperti itu lebih tragis lagi, dia tidak peduli dengan halal haram. Sehingga yang penting ngumpul, yang penting dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Mau dia dengan cara syirik, dengan cara kufur, dengan cara maksiat, dengan cara yang menyimpang, gak ada urusan yang penting dunia datang. Ini betul-betul telah menjadi budak-budaknya dunia yang demikian. Ikhwati billah, gak ada kebahagiaan kecuali hati yang mereka memperbudakkan diri kepada Allah dengan mencari kampung akhirat. Yang kedua, walatan tansa nasibaka minad dunia. Ekorni billah, mencari akhirat bukan berarti mengharamkan dunia. Bahkan dunia atau dunia totalitasnya Anda tanpa mengurangi menikmati dunia dan bahkan dunia semuanya Anda jadikan untuk mendapatkan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. dunya ilal jannati wa ilan nari tariqun wal layali insani wal ayamu Dunia ini jalan yang bisa mengantarkan ke surga dan jalan yang mengantarkan ke neraka. Barang siapa yang mobilnya mengantarkan dia ke masjid, mengantarkan dia ke majelis taklim, mengantarkan dia untuk menjadi orang yang menolong orang lain, melakukan kebaikan-kebaikan dengan hartanya, maka sungguh hartanya telah mengantarkan ke surga. Barang siapa yang dengan mobilnya dan hartanya mengantarkan ke kafe-kafe, ke barbar, ke tempat perzinaan, ke tempat dia melampiaskan syahwat, maka sungguh hartanya telah mengantarkan dia ke jahanam. Anda, anda, anda mencari jannah, mencari kampung akhirat tanpa sedikit pun mengurangi jatah Anda dunia. Apakah orang mencari surga dia haram mengawini wanita ikhwan? Tidak. Apakah orang mencari akhirat dia diharamkan bernikmat-nikmat dengan anaknya? Tidak. Apakah orang mereka mencari jannah? Dia diharamkan punya rumah, punya mobil, pergi dia menyantap makanan yang enak-enak. Tidak. Semuanya boleh dan boleh dan boleh kecuali yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan itu mereka jadikan semuanya untuk mendapatkan kampung akhirat. Alangkah sangat indahnya orang yang seperti ini. Tanpa mengurangi kenikmatan Anda menikmati dunia, tapi Anda dengan itu menuju kepada jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ulama ahlul hadis. Dia seorang qadhi yang dia penampilannya Masya Allah kendaraannya Masya Allah ketika dia sedang berjalan maka dicegat oleh seorang Yahudi yang tengik letak kelubus karena dia penjual minyak melarat kemudian dia katakan tuan nabi Anda mengatakan Atunia janatul jannatul kafir wa mu'min Anda mukmin surga menjadi penjara tapi kok kayak gitu kayak gini saya kafir Surga menjadi dunia menjadi surga saya. Tetapi saya begini. Apa kata Al Imam Ibnu Hajar Al Sokali Al Asqalani beliau katakan bagi seorang mukmin dunia seperti ini dibandingkan dengan surga yang nanti ditempati itu benar-benar penjara tidak apa-apanya bagi orang kafir Dunia yang seperti sengsaranya kayak apa di dunia dibandingkan dengan akhirat yaitu neraka yang akan dia tempati, maka sungguh dunianya menjadi surga bagi dia. Maka si Yahudi ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Ikhwati Menikmati dan mencari kampung akhirat tidak mesti dengan meninggalkan dunia dan tidak harus dengan meninggalkan dunia. Tapi jadikan semua dunia Anda untuk mencari kampung akhirat. Ilmu Anda, tenaga Anda, harta Anda, istri Anda, anak Anda, keluarga Anda. Anda bergaul dengan tetangga dan masyarakat. Jadikan semua yang Anda miliki untuk mencari kampung akhirat sehingga tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan Anda. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan Islam tidak membolimi orang yang mereka mencari akhirat dengan menyengsarakan hak badan atau hak batin dia. Maka Rasulullah mengingkari orang yang mereka akan menyiksa diri karena untuk mencari kampung akhirat Ketika mereka survei tentang ibadah Nabi dan kesimpulannya, mereka takallaha, takalluha, mereka merasa sedikit. Maka di antara mereka berangan-angan fa usolli walam arqud. Yang satu mengatakan fa walam uftin, Yang satu mengatakan wala atazawwaju nisa. Saya akan sholat malam tanpa tidur Saya akan puasa tanpa buka Saya akan tidak menikahi wanita Maka ketika telah sampai kepada telinga beliau yang mulia maka Nabi marah kepada mereka antumul ladina kada wa kada kaliankah yang mengatakan demikian demikian wallahi inilah la lah Aku orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu taala. Dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu taala. Wa inni usali wa arqud wa asum wa uftir wa tasawwaju nisa. Aku juga salat malam dan tidur, aku juga puasa dan buka, aku juga menikahi wanita, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Orang mereka tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Ikhwati billah. Nabi juga yang menegaskan inna dina yusrun. Agama ini mudah wala yushadda hadad din illa ghalabahu. Tidaklah orang memberat-beratkan diri dalam beragama ini kecuali dia akan dikalahkan. Apakah dengan dia dibuat bosan dengan perkaranya ataupun dia bahkan berhenti dari perkara tersebut. Islam mengajarkan tawasud hidup pertengahan, dia betul-betul selalu dalam keadaan bisa menjaga kesegaran jiwanya dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ikhwati billah, eh, yang kedua tadi betul-betul jangan sampai kita maghrur dengan dunia kita sehingga kita melupakan akhirat kita. Carilah akhirat dengan tanpa mengurangi hak Anda tentang dunia, dan ingat, dunia itu betul-betul menipu manusia. Barang siapa yang tidak hati-hati dan tidak waspada, maka dunia akan betul-betul akan memakan korban dan Anda akan menjadi korban yang kesekian dari dunia yang tampil menipu. Kata Ibnu Qayyim, dunia ini bagaikan wanita pelacur yang dia tidak yang dia tidak pernah puas dengan satu laki-laki dan dia tidak suka dengan laki-laki yang pencemburu. Sehingga dunia akan memakan korban terus. Laki-laki yang mereka berharap dari wanita pelacur tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Ikhwati fillah. Begitulah beliau menggambarkan tentang kehidupan dunia. Barang siapa dia mencari kebahagiaan dengan dunia, maka tidak akan pernah mendapatkannya Apabila dunia betul-betul dia gandrungi, dunia akan menjadi Dracula buat Anda, menyesap darah Anda dan Anda menjadi korban yang kesekian kali. Atau kata beliau juga, dunia atau dunia orang yang mencari dunia, orang yang mereka ambisi mencari dunia, bagaikan berenang di pusaran air yang penuh dengan buaya. Bagaimana kira-kira? Dia berenang di pusaran air dan itu penuh dengan buaya. Pusaran itu betul-betul membuat orang itu hampir nggak bisa melawan arus pusaran ini. Kemudian dia buaya sudah siap mulutnya menganga menangkap orang tersebut. Begitu gambaran beliau tentang orang yang mereka ambisi untuk mencari dunia. Carilah dunia Bukan untuk dunia, jadilah dunia untuk jadikan Anda serikan sarana untuk mengabdi kepada akhirat. Ikhwati mila ingat. Dunia dan seisinya Allah ciptakan untuk Anda, untuk Anda nikmati. Waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan semua isi dunia, dunia dengan seisinya untuk kalian semuanya. Silahkan nikmati, silahkan gunakan. Tapi ingat, Anda diciptakan untuk bukan untuk dunia ini, Anda diciptakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu Dan Allah jadikan dunia untuk Anda jadikan sarana menghamba kepada Allah. Sekarang orang dibuat terbalik oleh syaitan, dia perbudakkan dirinya kepada dunia, dan dia lupakan Allah yang menciptakan dia, yang Allah ciptakan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat bagaimana meletakkan dunia di kedua kelopak matanya. Dunia kata Nabi, laukanati dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah masyakal kafirah syarbatan ma'. Seandainya dunia ini senilai dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minuman walaupun seteguk. Kenyataannya ada nggak orang kafir yang dia minum sampai gelegean? Ada nggak? Banyak menunjukkan dunia tidak lebih daripada harga sayap seekor nyamuk. Lebih rendah daripada itu. Kata Nabi, Dunia tidak lebih harganya daripada kambing cempe yang telah jadi bangkai. Yang Nabi pernah melewati pasar, melewati mendapatkan kambing cempe yang telah jadi bangkai. Kemudian Nabi angkat, kemudian Nabi tunjukkan, tawarkan, ayyukum yuhibbu anna lau bidirham. Ada nggak yang mau memiliki bangkai ini dengan membayar satu dirham? ma nuhibbu lana bi syai'in wa manasna bi tidak ada ya Rasulullah di antara kami yang mau memilikinya dan untuk apa kata nabi ayyukum atau annahu lakum ada enggak di antara kalian silakan bawa pulang gratis tidak usah membayar kata para sahabat ya Rasulullah lau kana hayyan kana aiban dia nau asak wa kaifa wa huwa mayyit Seandainya kambing ini hidup ya Rasulullah, kami memilikinya itu aib karena cacat. Bagaimana ketika kami ini telah menjadi bangkai? Nabi telah mendengar jawaban mereka dengan apa yang Nabi sampaikan. Nabi ingin memberikan pelajaran berharga kepada mereka. Wallahi la dunya ahwanu alallah min hada 'alaikum. Demi Allah, Dunia ini tidak lebih berharga dari kambing, cempe, cacat, telingana, telan-telan menjadi bangkai ini bagi kalian wahai para sahabatku yang telah Allah sediakan surga untuk kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin mendidik para sahabat memandang dunia dengan harga yang tidak istimewa. Dengan membandingkan jannah yang Allah sediakan buat mereka sehingga jangan pernah ada orang yang mereka menjadikan dunia segala-galanya. Kemudian mereka korbankan kampung akhirat. Maka para sahabat, bagaimana mereka ditanamkan kerinduan yang sangat berat kepada kampung akhirat. Dan kedubdubdul kampung surga di depan kedua kelopak mata mereka. Bagi mereka pindah dari dunia ke kampung akhirat sebuah cita-cita yang ingin dipercepat. Sehingga mereka di antara para sahabat ketika telah mencium bau jannah, dia ingin segera berangkat dan pindah ke jannah tanpa berlama-lama dia tinggal di dunia. Tapi ketika ikhwatifillah hati kita telah maftun dengan dunia, maka dunia segala-galanya. Sampai kemudian agama kita korbankan. Tolabul ilmi kita tinggalkan, bacokan kita tinggalkan, dikir kita tinggalkan, sholat jamaah kita remehkan. Kemudian agama kita kecilkan maknanya. Yang besar di mata kita dunia dan dunia berat dia untuk infak, dia bakhil, dia tidak dermawan, dunia pengen dia tantan terus, padahal itu bukan milik dia. Yang milik dia apabila dia infakkan di jalan Allah Swt, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu taala. Ikhwati billah, betul-betul Nabi telah menjadi suri teladan dalam hal ini teori dan praktek. Para sahabat Umar pernah menangis mencari-cari Nabi Ketika didapatkan Nabi bangun tidur dalam keadaan badannya itu ngeplek, tahu ngeplek. Membekas tika Kata Umar, "Ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar kama huma fihima." Ya Rasulullah, Kisra dan Kaisar sebagaimana yang mereka rasakan. Mereka tenggelam dalam kemewahan kehidupan dunia mereka ya Rasulullah. Wa anta Rasulullah dan engkau adalah utusan Allah ya Rasulullah. Dan engkau begini ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, Amma tarda anna laumud dunya walanal akhirah. Ya Umar, ya Ibn Al-Khattab. Tidakkah anda ridha seandainya untuk kita, untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Nabi ingin mendidik Umar bagaimana memandang dunia dan bagaimana memperlakukan dunia. Dan Nabi telah mengajari kepada ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Ya Ibnu Umar kata Nabi, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah Anda di dunia sekarang ini seperti seorang yang gharib, orang yang asing atau orang sedang safar. Apa maksudnya kira-kira ikhwan? Menjadi jadilah Anda di dunia ini seperti orang yang gharib, orang yang asing. Orang yang ada di negeri asing, ikhwan. Di antara suasana yang ada, hatinya itu selalu rindu dengan kampung halamannya. Itu yang ada pada hati orang yang mereka dalam ini sebagai orang yang asing di negeri perantauan. Sehingga toto seorang mukmin bagaimana selalu ketika jasadnya tetap di dunia sekarang ini, tapi bagaimana hatinya merindukan selalu kepada jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu taala. Sehingga dia punya kerinduan, punya kerinduan, punya kerinduan, sehingga dia beramal dengan semangat, beramal dengan ini semangat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bagaimana menangkap kerinduan seorang mukmin man kana yarju liqa'a rabb Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la'af. Barang siapa yang dia merindukan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku yang merindukan hatinya bertemu dengan diriku, jangan khawatir, hari pertemuannya denganmu pasti akan terjadi. Hari pertemuan Anda dengan Allah pasti akan datang. Hari-hari ketika Allah akan menyingkap hijabnya Lalu seorang mukmin ahlu jannah melihat menikmati wajah Allah Dan sungguh nikmatnya melewat menikmati wajah Allah Akan melupakan semua nikmat ahlul jannah terhadap nikmat jannah Sedangkan nikmat jannah digambarkan oleh Allah SWT Mala ainun ra'at wala udhunan sami'an wal khatra ala qalbin bashar. nikmat yang belum pernah terbayangkan, nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, didengar telinga manusia, belum pernah terbayangkan dalam lintasan hati manusia, betul-betul nikmat yang luar biasa, tapi menikmati wajah Allah mengalahkan itu semuanya. Nabi bagaimana mendidik kaum muslimin berkaitan dengan dunia dan akhiratnya. Atau Anda seorang musafir, yang betul-betul seorang musafir itu dia berpikir ini bukan tempat dia tinggal selamanya, dia akan pulang meneruskan perjalanan sehingga dia akan mengambil dunia secukupnya untuk bekal menghadapi atau memasuki kampung akhirat. Ikhwati billah, rintangan-rintangan Anda untuk memasuki kampung akhirat sangat banyak sehingga waspadalah sehingga Allah wasiatkan kepada kita fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurnakum bilal ghurur jangan sekali-kali Anda tertipu oleh dunia dan jangan sekali-kali Anda tipu syaitan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala yang ketiga wa ahsin kama ahsanallahu ilaihi dan jadilah Anda orang yang berbuat baik berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda Singkatnya ikhwati billah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu orang yang hidupnya serba bermanfaat dan adanya itu antara berbuat adil dan fadl, bainal adil wal fadl. Kehidupan seorang mukmin digambarkan dengan sangat indah oleh Nabi Hidup yang betul-betul memberikan kemanfaatan kepada siapapun dari kalangan manusia bahkan alam semesta. Sebagaimana Allah mengutus nabinya sebagai rahmatan lil alamin. Coba bayangkan bagaimana Nabi menggambarkan tentang seorang mukmin, masalul mukmin, masalul nahlah. Perumpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan pohon korma. Kalau Anda susah membayangkan pohon korma, bayangkan di sini pohon yang dianggap paling manfaat pohon apa, ikhwan? Pohon kelapa yang sering dijadikan simbol oleh anak-anak pramuka sebagai pohon yang serba manfaat yang intinya pohon ini dari akar sampai ujung daunnya semuanya manfaat. Dari buahnya yang paling cengkir sampai yang paling tua semuanya manfaat. Akarnya pohon kelapa untuk apa ikhwan? Untuk macam-macam. Batangnya pohon kelapa untuk macam-macam. Manfaat semuanya. Kemudian daunnya, daun yang enam, daun yang tua, daun yang tua sudah jadi belarak garing semuanya manfaat lidinya dari yang muda sampai tua semuanya manfaat jadi piting untuk yakni nusui bungkusan-bungkusan kemudian kambilnya dari yang masih tegan kemudian sudah jadi kambil tua sampai sekalipun ngentos kemudian sepetnya batoknya itu semuanya manfaat. Gak ada yang tidak manfaat. Begitulah pohon korma yang digambarkan Nabi. Seorang mukmin daknya dia hidupnya serba manfaat. Maka tanyakan pertama kali tentang diri Anda manfaat apa yang telah orang lain rasakan dengan keberadaan kami. Ketika Rasul ditanya oleh seorang sahabat yang datang, "Ya Rasulullah, ayyunasi ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah manusia yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa kata Nabi ikhwati billah angfauhum linnas yaitu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain orang yang paling bermanfaat bagi orang lain ikhwati billah bagi seorang mukmin yang mereka berjalan di atas ilmu dan ajaran nabinya semua binatang-binatang di daratan, di lautan sampai malaikat yang ada di langit semuanya memintakan ampun dan mendoakan kepada mereka karena mereka semuanya para pelaku kebaikan. Para pelaku kebaikan. Seorang mukmin dia beredar antara al-adil wal fadl, antara adil dan berbuat utama. Sekalipun bahkan kepada orang kafir dia tidak zalim, tapi keadilan yang ditegakkan. Apa kata Allah ikhwati billah Wala yajrimanakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa li taqwa Jangan sampai kebencian Anda kepada suatu kaum membawa Anda untuk tidak berbuat adil, tetapi tetaplah Anda berbuat adil karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Walaupun kepada orang kafir, walaupun kepada orang musyrik, maka hendaklah seorang dia berbuat adil dan berbuat baik kepada mereka. Hingga binatang-binatang merasakan kebaikan seorang muslim dan sungguh Nabi mencela seorang yang mereka kelihatan soleh dengan ibadahnya tetapi jelek dengan makhluk bahkan dengan itu dia bisa dimasukkan ke neraka Pernah seorang mengeluhkan tentang ibu-ibu, ya Rasulullah, ada ada ibu-ibu kalau soal sholat malam dan sholat puasanya itu masya Allah terkenal. Tapi dia kalau dengan tetangga itu cengkeri, tahu nggak cengkeri? Jelek, jelek, menyakiti tetangga, mengganggu tetangga. Apa kata Nabi? hia finnar. Dia ada di dalam neraka. Sebagaimana Nabi katakan, "Dakhalatin nara fil hirah" atau "Udzibat imra'atun fil hirah." Udzibat imra'atun fil hirah. Ada seorang wanita yang diadab Allah gara-gara kucing. Dia kurung, tidak diberi makan sampai mati Seandainya dia kurang dan diberi makan, dia berbuat baik. Atau dia lepas, dia bisa mencari makan sendiri berbuat baik. Ini telah berbuat jahat kepada kucing sampai dia mati. Maka ini menjadi sebab dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita pribadi yang betul-betul manfaat sebagaimana pohon korma atau lebah kata Nabi. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir khawatibillah wala tufsitu fil ardi Jangan ada membuat kerusakan di muka bumi. Al-fasad asyirku fasadun al-kufru fasadun al bid'atu fasadun al ma'asi wa fasadun semua ini merupakan kerusakan-kerusakan berbagai macam bentuk penyimpangan agama adalah kerusakan. Barang siapa yang dia menghidup-hidupkan kepada menghidup-hidupkan kebiasaan atau sunnah-sunnah syirik, sunnah-sunnah kufur, sunnah-sunnah penyimpangan, maksiat, maka dia telah menjadi bagian para perusak yang Allah katakan wala tubsidu fil ardi ba'da islahiha jangan Anda rusak bumi setelah Allah perbaiki Allah perbaiki bumi dengan Allah turunkan rasul yang membawa risalah dengan mengajarkan tauhid dan sunnah dengan mengajarkan ketaatan menjauhi maksiat apabila kemudian dia menyelisih ajaran rasul maka dia adalah minal mufsidin Sungguh empat perkara ini ikhwan menjadi sebuah prinsip yang sangat mulia dalam kehidupan seorang muslim. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita memudahkan mewujudkan empat perkara sangat mulia tersebut menjadi hamba Allah yang benar-benar selalu memiliki orientasi kehidupan akhirat, tidak terfitnah dengan kehidupan dunia yang ada, tapi menjadikan semua dunia kita adalah untuk mencari kampung akhirat, menjadi orang melakukan kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan dan hanya kepada Allah kita berharap dan mudah-mudahan Allah memberkahi semua umur dan kehidupan kita hingga kita pun kembali kepada Allah sebagai hamba yang khusnul khatimah dipanggil dengan panggilan indah ya ayat wa nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati waktunya tinggal 5 menit ya Mas Apakah wajib hukumnya jika kita masih punya hutang se segunung, hutangnya segunung, untuk berzakat atau bersedekah berinfak melunasi utang lebih didahulukan utangnya segunung mau zakat bagaimana ikhwan dikuruskan antum mungkin nggak wajib zakat umpamanya utangnya sak miliar duitnya 500 juta, kemudian pengen zakat ya utangnya disaur dulu karena utang itu sangat mengganggu seorang syahid harusnya itu beleng BPUD, PMDK masuk surga itu terhalang gara-gara utang. Sehingga hendaknya utang total sangat dijauhi kalau nggak kepaksa betul itu jangan utang. Sekarang ini zaman ikhwan utang itu dibuat jadi hobi. Sampai semua utang minta maaf sampai kelambi kelambi dinggo bendino utang Piring utang, gelas utang. Katanya utang lu untung, Ustaz. Utang untung gitu loh, Masya Allah. Ini karena pandangannya sudah kualik tentang kehidupan. Apakah makna perdagangan dengan Allah bahwa kita boleh meminta balasan atas amalan kita sedang sebagai ulama mengatakan kita beramal harus ikhlas. Ikhlas itu bukan seperti perumpamaan orang ikhwan antum ke belakang cemplung plung plung plung kemudian setelah itu antum nggak ingat apa-apa oh jelek perumpamaan itu nah Allah membuat perumpamaan yang bagus bagaimana tamsil ikhlas itu seperti laban yang mereka baina damin wa farsin dia keluar antara darah dan kotoran tapi keluar susu yang khalisan yang betul-betul murni itu amalan yang murni, itulah perumpamaan ikhlas seperti itu. Dan maksudnya ikhlas ikhwan, yaitu amal yang ditujukan untuk Allah dan mengharapkan semua yang dijanjikan oleh Allah ini adalah ikhlas. Mengharapkan surga adalah ikhlas. Berlindung dari neraka adalah ikhlas. Mengharapkan pahala berlipat adalah ikhlas. Bukan berarti ikhlas itu nggak mengharapkan opo-opo. Ikhlas itu tidak mengharapkan balasan manusia, tapi mengharapkan totalitas balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Sehingga jangan pernah terbayang dan dan sungguh sangat jelek ucapan seorang yang mengatakan barang siapa yang beramal karena mengharap surga atau ketakut dari neraka maka dia musyrik. Masya Allah. Musyrik. Allah memerintahkan kita musyrik. Iya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard Nabi memerintahkan idza sa'alta fas'alullaha wa idza sa'altumullaha fas'alul al firdaus kalau kamu minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung kata Nabi. Minta oh surga Firdaus, karena surga ini surga yang paling tengah letaknya dan paling tinggi tingkatannya. Jangan tanggung-tanggung. Suruh suruh minta jantung fedos. Antum setiap puasa apa di antara doa yang antum ucapkan ikhwan? kal jannata wa a'udzu bika minan nar. Bagaimana kemudian meminta surga, menghindar neraka musyrik? Ini sungguh kalimat yang sangat bertentangan dengan ajaran Nabi, ajaran para sahabat, bahkan ajaran Allah Subhanahu taala. Bagaimana cara salat, eh, bagaimana cara sutako berinfak yang terhindar dari ria? ya Anda berusaha untuk sembunyi uh, untuk menyembunyikan sodako Anda atau seandainya nggak bisa disembunyikan, yang jelas hati Anda harus betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan waspada tentang pembatal-pembatal sodakoh yang telah diajarkan Allah ya ayuhalladzina amanu latu latu petilu tubtilu orang-orang yang beriman jangan anda batalkan sodakoh kalian baik dengan bilmani wal ada atau dengan ria atau dengan yang lainnya maka akan ada pembatal-pembatal sokoh setelah kita beramal dengan ikhlas maka jaga pula tentang keikhlasan amal tersebut orang Indonesia yang mengikuti sunnah dianggap teroris bagaimana menanggapinya ya tinggal nggak usah ditanggapi nggak usah ditanggapi sulit-sulit buktikan bahwa anda bukan teroris Buktikan Anda ada orang berbuat baik, orang mendapatkan keuntungan dari Anda, orang betul-betul bergaul dengan Anda itu untung secara akhlak dan secara material, maka betul-betul Anda insya Allah akan hilang kesan teroris. Tapi kalau sudah suruh ikut apa-apa nggak mau, bakhil, kemudian sadis, sangar, kemudian ketemu orang melirik saja enggak, Oh, masya Allah ini teroris betul-betul membuat dada sesak. Bagaimana kita mencari uang sebanyak-banyaknya untuk anak? Boleh. Sekali tanda tangan bisa 5 miliar. Boleh. Ada orang uangnya nggak banyak rekoso temen. Angkut-angkut batu sedino sewengi nganti tengket gegernya duitnya sidik. Ada orang tanda tangan kok uangnya 5 miliar ada. Boleh mencari uang sebanyak-banyaknya untuk anak, tapi bukan anak ditenggelamkan dalam duit tersebut, tapi plotkan bagaimana anak menjadi anak yang menuntun ke surga, yang bisa mengantar orang ke surga, dan hartanya bukan untuk anak semuanya, hartanya untuk dibagi-bagi sesuai dengan apa yang Allah inginkan dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cari uang banyak nggak apa-apa. Ikhwan, Ibnu Barok, tahu nggak? Ibnu Barok, ulama alul hadis, orang yang terkenal zuhud dan warok. Modal dagangnya Ibnu Mubarak itu 400 ribu dinar. Satu dinar berapa? Hampir 2 juta. Kalau 2 juta langsung kalikan 400 ribu berapa? Hah? Ikhwan? Wolongatus miliar. Wolulululululu. Oh, Itu modal dagangnya Ibnu Mubarak. Maka tidak tidak mustahil Beliau itu suka mengkafil ulama, mengkafil tolabul ilmi, kemudian meng, kemudian membiayai bahkan orang sekampungnya dihajikan semuanya, mulai digawani leleh. Itu masya Allah, itu ibil Mubarak. Dan begitu sejarah mencatat tentang kehidupan beliau. Bisa dijelaskan Ustaz antara apa ini tahadus finik matilah dengan suhud Gak ada hubungannya lah ikhwan. Tahadus binikmatilah itu membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai porsinya dan sesuai kondisinya. Tahadus binikmatilah termasuk di antaranya antum diberikan uang yang banyak oleh Allah, harta yang mudah. Ya mbok jangan sandalnya itu kok sampai jebol-jebol tinggo ucul, tinggo ucul. Mbok yo tunggu sandal sing apik mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ditanya uangnya buahnya, aduh Mas, rekoso awakku. Aku ora duwe apa-apa, padahal duitnya banyak. Dia itu bilang begitu, khawatir kon jajake. Khawatir kalau dia ditagih suruh traktir. Kalau cerita sama orang melas terus, padahal duitnya banyak. Ini namanya kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian. Tahadus cerita tentang nikmat Allah termasuk alhamdulillah saya tadi dimudahkan begini begini begini tapi yo ojo mung cerita tok umpamanya masyaallah aku dino iki untunge wakeh wakeh terus cerita tok Padahal temennya ini umlolo. Potongnya kencot-kencot kemudian iki garing. Ini Masya Allah aku wawi rametu. Cerita bos tentang dunianya kemudian keluar. Ini bukan tahadus binikmatilah. Atau juga ikhwan jangan cerita kepada orang yang dengki. Karena cerita itu nggak pada sembarang, tidak kepada sembarang orang. Cerita itu harus cari-cari orang yang betul-betul pas kita ceritani. Jangan sampai kita salah cerita sama orang. Bagaimana dengan meminta perhatian orang lain seperti menceritakan keluh kesah tentang kesulitan di dunia? Mengeluh itu dengan Allah. Kemudian kalau dengan orang itu sangat jangan sembarang orang tuh dikelui. Saat penuang ketemu dikelui. Kata orang ini, Mas, aku lu rekosom, banyak awakmu. Ngeluh itu yang kira-kira memang akan memberikan nasihat, solusi yang baik, tidak sabar uang dikelui. Nabi Nabiullah Yakub askubasi wa husni ilallah. Aku keluhkan semua kesedihan dan kesulitanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti mengeluh kepada orang ikhwan, khawatir antum mengadukan Allah kepada makhluk. Ini adalah dosa besar. Mudah-mudahan manfaat kurang lebih demikian ikhwan. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.